بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد hadirin جماعة مسجد لبي Bandung Jalan Sangkuriang yang Allah muliakan biasanya kajian Kamis sore ini kita selenggarakan di Masjid Raya Al-Ukhuwah Bandung tapi karena di sana dipakai MTK, kita pindah sementara juga para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya Raja Bandung, pendengar Albayan, Cianjur, pendengar radio Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Riz di Kebumen, oh, Suara Kalbu di Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun, dan pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung atau Radio Roja Cilengsi. Di mana saja Anda berada, Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil, alma, fil A'malil Qalbiyah yang berbicara tentang amalan hati. Pembahasan kita sudah sampai pada bab ridho. Kita sudah bahas makna atau definisi ridho. Bahwa ridho maknanya adalah sururul qalbi bimuril qadha' senangnya hati ketika mengalami pahitnya qada. Qada itu takdir Allah Subhanahu Kita sudah terangkan bahwa ridha termasuk salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah suka meridhai manusia. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Ayat-ayat tentang hal itu amat sangat banyak. Kita juga sudah membahas bahwa ridho ada tiga jenis. Dua diantaranya sudah kita terangkan. Jenis yang pertama adalah ridho ketika melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Walaupun apa yang Allah perintahkan itu berat. Kadang berat secara fisik, kadang berat secara psikis, kadang dua-duanya. Contoh berat secara fisik umpamanya saum. Kita harus lapar, kita harus haus, kita harus lemes tanpa mengurangi aktivitas rutin kita. Tapi walaupun berat, kita ridho Hati kita senang ketika melakukannya. Contoh yang berat secara psihis umpamanya infak, zakat, dan sodakah. Kalau fisiknya nggak capek, nggak lelah, nggak ngos-ngosan, nggak sampai keringetan, tapi perasaan, aduh sayang nih harta, hasil mencari kesana kemari, banting tulang, peras keringat, dug hulu petnyawa tisuk jedur nepikeun ka sore jeder mencari harta setelah didapat harus diberikan kepada orang lain secara psikis berat semakin besar jumlah harta semakin berat ada yang berat baik fisik ataupun psikis seperti haji seperti umroh seperti jihad di jalan Allah itu berat dan itu terasa pahit, tapi hati kita senang ketika melakukannya. Itulah ridho jenis yang pertama, ridho dalam melakukan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Dan inilah yang disebut dengan ar-ridha bil qada'id din syar'i. Ridha terhadap ketetapan Allah yang berupa agama dan berupa syariat. Ini ayat-ayat tentang hal ini sudah kita ungkapkan. Jenis ridho yang kedua adalah Ar-ridha bima yaf'aluhu rabbi bi'abdihi minal masaibil lati yabtalihi biha kal faqr wal marad wa huwa ridha bil qada'il kauni al-qadari. Kedua, ridha terhadap semua yang Allah lakukan kepada hambanya berupa musibah-musibah, berupa ujian, berupa penderitaan, berupa kanyeri kaperih baik fisik ataupun psikis, seperti kefakiran atau kemiskinan, seperti penyakit, seperti kejadian-kejadian yang tidak mengenakan baik secara fisik ataupun secara psikis, maka diyakini ini semua takdir yang Allah berikan kepada kita dan pasti itu baik, Pasti di balik semua itu terdapat banyak keuntungan bagi kita yang mengalaminya maka ketika kita mengalaminya kita ridha, kita senang. Dan inilah ridha jenis yang kedua. Inilah ridha yang disebut ridha terhadap ketetapan Allah yang kauni, yang qadari. Kauni itu yang Allah tetapkan di alam, yang Allah takdirkan ridha terhadap takdir Allah. Jadi kalau yang pertama ridha kepada syariat Allah, yang kedua ridha kepada takdir Allah, terutama takdir yang buruk. Karena takdir yang baik mah pasti semua orang ridha, senang ya. Jelek umpamanya dapat rizki yang banyak. Uh, pasti semua orang ridha itu mah tanpa harus dinasihati. Kamu harus ridho ya dengan semua harta ini. Gak perlu diomongin begitu. Tiba-tiba jelek ada jodoh. Ya solihah gitu ya. Ya secara fisik cantik. Ya juga orang tuanya kaya raya. Ya dianya anak tunggal. Ah, itu pasti semua orang rito ya. Tidak ada yang tidak rito dengan hal itu. Jadi yang dimaksud dengan ridho yang kedua, ridho terhadap ketetapan atau takdir Allah yang buruk. Sekali lagi, buruk itu dengan arti menurut kacamata orang yang mengalaminya. Karena dia menderita. Seperti kefakiran, kemiskinan, penyakit, dan yang lain-lainnya. Dan ini sesuatu yang pasti teralami oleh setiap orang. Allah tekankan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti-pasti akan menguji kalian dengan sesuatu yang berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ancaman terhadap jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ternyata di balik semua ujian Allah itu ada kabar gembira. Hanya bagi orang yang sabar. Kabar gembiranya berupa Kebahagiaan dunia dan akhirat tidak hanya dunia. Satu kali penderitaan oleh Allah akan diikuti oleh dua kebahagiaan. Itu janji Allah. Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron." Ayat itu diulang dua kali. Maknanya atau maksudnya sesungguhnya setelah satu kesulitan akan datang sesudahnya dua kemudahan. Setelah satu kali penderitaan akan datang dua kebahagiaan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiada jalan dan sikap lain bagi kita ketika memperoleh musibah kecuali sabar. Allah menyatakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza sum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika memperoleh musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami semua milik Allah. Mau dibegitukan, beginikan oleh Allah, kami milik Allah. Nye, mau diberikan ujian berupa kebahagiaan ataupun penderitaan, semuanya terserah Allah. Kata orang Sunda mah rek disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, rek diberem, rek dihideng, nya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. yang Yanggakeun beheng tek-teken suku genteng belokeun. Itu artinya pasrah dan enggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. <laughs> Makanya intinya pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sungguhnya nanti kami itu akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan semua semua yang sudah dilakukannya ya. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah. Kita sering menjelaskan makna salawat. Tidak ada hadiah ya. Ada yang tahu makna salawat Allah kepada hambanya? Apa? Pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Kata siapa? Kata Ustaz, bukan. <laughs> Saya hanya menyampaikan. Itu kata para ulama. Di antaranya Imam Abul Aliyah. Abul Aliyah ini sezaman dengan Nabi SAW. Tapi ketika Nabi SAW masih hidup, dia belum masuk Islam. Setelah wafat barulah masuk Islam. Orang yang seperti ini dianggap masuk generasi tabi'in. Walaupun bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tapi saat itu belum beriman. Dan keislamannya bagus karena dia mendengar Islam dari para sahabat bahkan melihat pengamalan langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Pendapat-pendapatnya, penjelasan tentang Islam sering dijadikan rujukan. Termasuk ketika menjelaskan salatullahi ala abdi sanauhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Malaikat yang ada di mana? Yang ada di sekeliling arsy dianggapnya ring dua. Ring pertamanya para pemikul arus Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan bahwa para malaikat yang ada di sekeliling arus itu disebut dengan sebutan malaikat karubiyun. Karena dekatnya jarak antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala Allah memuji seorang hamba yang mengamalkan amalan-amalan tertentu di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arsh. Salah satu orang yang akan Allah puji itu orang yang sabar ketika memperoleh musibah. Allah menyatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Rabb mereka. Warahmah dan juga rahmat Wa ulaika humul muhtadun dan mereka juga akan, akan memperoleh hidayah. Tiga itu, Tiga itu hanya dalam satu ayat ini. Dalam ayat-ayat yang lain tentang keutamaan sabar sudah kita terangkan ya. Salah satu di antara amalan hati adalah sabar. Sudah kita terangkan. Dalam ayat ini Allah menjanjikan tiga. Rahmat, salawat, rahmat, dan hidayah. Dari tiga ini memberi efek positif yang banyak kepada aspek-aspek lain. Rahmat yang Allah turunkan menyebabkan hati kita yang tadinya keras, deras, bedang, wangkelang, tekapalang, itu menjadi lembut, menjadi lunak. Itu salah satu di antara fungsi rahmat. Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ lang faddu min haulik. Karena rahmat Allah kepada engkau, hai Muhammad. Kamu bersikap lunak, lembut kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Seandainya kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Jadi Nabi Ali Wasallam bisa tetap bersikap lunak lembut, itu karena rahmat Allah. Ini salah satu efek fungsi dari rahmat hati kita, jiwa kita itu selalu memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara buruk. Allah yang menyatakan demikian. Allah menyatakan dalam salah satu ayat, Inna nafsa la ammaratun bisu. Inna nafsa sesungguhnya jiwa. La ammaratun ada huruf la lam tauqid. Kedua ammarah pakai segat mubalaghah. Ammarah yang benar-benar terus-terus memberi perintah. Kalau memberi perintahnya satu atau dua kali, orangnya, pelakunya, subjeknya disebut amir. Tapi kalau memberi perintahnya terus-menerus ammar. Lalu diberikanlah Huruf tak marbutah lil mubalaghah. Jadi la ammaratun. Ada huruf lam taukid terus memakai segat mubalaghah la ammaratun. Jiwa ini selalu terus-menerus memerintahkan manusia bisu kepada keburukan. Itu selalu cenderung, ya. Illa man rahimah rabbi. Kecuali orang yang Allah rahmati. Orang yang diberi rahmat oleh Allah jiwanya itu akan mengajak kepada kebaikan. Sehingga jiwanya yang tadinya disebut dengan nafsul ammarah berubah menjadi nafsul mut mutmainnah. Minimal nafsul lawamah. Kita sudah menjelaskan ada tiga jenis jiwa. Yang terburuk disebut nafsul ammaratun bisu. Yang kedua yang sedangnya nafsul lawwamah dan yang terakhir yang bagus nafsul mutmainnah atau nafsul thayyibah jiwa yang tenang jiwa yang baik ya nah jiwa yang baik salah satunya disebabkan oleh rahmat yang Allah berikan Allah menyatakan innan nafsala ammaratun bisu illa man rahima Sesungguhnya jiwa itu selalu ammaratun bisu merintahkan kepada keburukan kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah jiwanya akan mengajak kepada kebaikan. Menjadi jiwa yang mutmainnah atau yang thayyibah. Nah, ini efek dari rahmat. Salah satu jenis manusia yang akan memperoleh rahmatlah orang yang sabar. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun ya nah jadi sabar adalah satu-satunya solusi ketika memperoleh ujian, musibah, cobaan atau apapun dan itu mengundang turunnya berbagai macam keagungan dan keuntungan dari Allah Azza wa Jalla. Juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177 Allah berfirman Wassabirina fil ba'sa wal dharra'i wahinal ba'as Orang-orang mukmin sejati, calon-calon pisurgaun. Ala orang-orang yang bersabar wassabirina ketika apa? fil ba's. Ketika menerima penderitaan, wal dharra' kemadaratan wahinal ba'as. Pokoknya mah kanyeri kaperi larawi rangges kasorang semuanya teralami. Tapi dia sabar. Kita sudah jelaskan mana sabar ketika menerangkan bab tentang sabar. Bahwa sabar itu adalah habsun nafsi anil jaz'i wa habsul lisan anit tasyakki ya wa habsul aidi an disebutnya an latfil khudud wa syaqqi thiyab indal musibah Musi, e, sabar artinya menahan menahan hati agar tidak berburuk sangka, tidak apa namanya bersedih dengan kesedihan yang berlebih-lebihan, menahan lisan untuk tidak mengatakan ucapan-ucapan yang buruk ketika memperoleh musibah, menahan juga tangan dari mencakar atau memukul-mukul pipi-pipi sendiri, merobek-robek pakaian sendiri, menjambak-jambak rambut sendiri ketika memperoleh musibah. Dan sikap sabar seperti itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah, bukan seminggu setelah ada musibah baru sabar. Awal terjadinya musibah mah gogoakan, jejeritan, seran, gugulitikan, ya. Menjerit-jerit, meratap. Sehari dua kali setelah seminggu baru dia sabar. Itu mah bukan sabar, capek aja kali ya. Sabar itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah innamas sabru inda sudmatil ula sabar itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah ya Coba lihat Al-Quran Al-Baqarah 214 Banyak orang yang menyangka dirinya mujahid Pejuang Islam Surga teh sudah di tangan merasa atau siap toh pati jiwa jiwa raga, siap mengorbankan apapun. Dalam kondisi normal, dia meyakini dirinya mujahid dan akan mati syahid, akan masuk ke dalam surga, tapi belum pernah dia mengalami musibah, penderitaan, kanyeri ataupun kapuri Orang seperti itu disindir oleh Allah dalam Al-Baqarah 414 214 Kata Allah am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Karena merasa diri mujahid. Padahal belum datang kepada kalian musibah yang pernah teralami orang-orang sebelum kalian. humul baksa mereka ditimpa kemalangan, wadharra, kemadaratan, wazulzilu dan kegoncangan, fisik ataupun psikis, lahirnya ataupun batinnya benar-benar diuji. Itu ujian fisik seperti itu hanya bagi orang-orang yang selama ini, selama ini loyal, komit kepada Quran dan Sunnah. Adapun orang yang tidak loyal, tidak komit kepada Quran Sunnah pada kehidupan sehari-hari, perintah sering diabaikan. Salatnya sering sendirian, tidak berjamaah di masjid. Atau berjamaah di masjid tapi telat setelah imam salam, imam yang rotib, imam yang pertama salam, kurunyu ngaburudul 10 orang, ayo berjamaah lagi. Dia termasuk orang yang lalai dari kewajiban melakukan sholat di awal waktu bersama imam di masjid. Orang seperti itu mah ya ujian yang akan diberikan bukan ujian di medan jihad tapi akan diberikan dulu penderitaan dalam hidup yang tidak ada kaitan dengan agama. Akan diberikan hukuman bukan ujian berupa masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dunia. Urusan bisnisnya, urusan asmaranya, urusan persahabatan atau perkawanan dengan teman-temannya. Lalu membuat dia stres, bimbang dan bingung. Tapi ngaku mujahid, ngaku pejuang Islam. Nah ayat ini bukanlah orang untuk orang seperti itu, bukan. Kalau orang itu eh, berada datang ke medan jihad, niscaya lututnya sudah langsung gemeter. Imannya belum cukup untuk bisa maju ke medan jihad. Buktinya apa? Kewajiban harian aja sudah terlalaikan. Salatnya aja sudah terabaikan, ya. Matanya tidaklah terjaga, mulutnya juga tidaklah terpelihara. Masih mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk yang menyakiti orang, maka orang itu jauh lebih tersindir lagi dengan ayat ini am hasibatum antad hurul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Berkata Ibnu Abbas, eh, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ini istata'ta an ta'mala lillahi birridha ma'al yaqin, faf'al." Fa illam tastati fa inna fi sabri alamat takrahu khairan katsira. Kalau kamu mampu beramal karena Allah dengan ridha. Ketika beramal, apapun yang Allah perintahkan, dengan ridha. Sudah kita jelaskan ridha itu sururul qalbi, senangnya hati ketika melaksanakan perintah Allah sekalipun itu pahit. Baik fisik ataupun psikis. Kalau kamu mampu beramal karena Allah dengan ridha, lakukan. Kalau tidak mampu, maka sesungguhnya sabar terhadap sesuatu yang kamu benci Seringkali kita membenci kebaikan karena beratnya kebaikan itu untuk dilakukan, ya. Benci umpamanya untuk sholat subuh berjamaah di masjid di awal waktu. Karena berat bagi orang-orang kebanyakan. Benci menghadiri atau segan enggan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Enggan untuk berinfak bersabar dalam melawan semua itu di dalamnya terkandung banyak kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Timbul pertanyaan, apakah sikap Ridho terhadap takdir Allah ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Para ulama ikhtilaf tapi berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa hukum ridha adalah sunnah dan tidak wajib. Ketika menerima musibah, ridha kepada musibah itu hukumnya apa? Sunnah dan bukan wajib. Yang wajib adalah sabar. Yang wajib itu sabar. Jadi beda antara ridha dengan sabar. Tadi sudah dijelaskan sabar itu menahan diri, menahan mulut, menahan tangan dan kaki, menahan pikiran, menahan perasaan dari semua yang Allah larang ketika memperoleh musibah. Jangan sampai ketika memperoleh musibah suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, menjauh dari ajarannya. Itu enggak sabar. Jangan sampai ketika menerima musibah mulutnya ngomong omongan-omongan yang bertolak belakang dengan syar'i. Apalagi umpamanya mencela Allah Azza wa Allah nggak adil, rasanya kurang apa saya dalam beribadah. Nah, gitu. Masa saya diberikan musibah seberat ini? Nah, itu omongan yang bertolak belakang dengan kesabaran. Sabar itu nahan omongan, nahan perbuatan anggota badan dari perbuatan yang Allah murkai, nahan perasaan dan pikiran dari hal-hal yang Allah Azza wa murkai dari kita ketika memperoleh musibah. Ah itu sabar, itu yang wajib. Adapun rida maka hukumnya sunnah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, Walihada lam yaji fil Qur'an illa madhur radhin la ijabu dalik. Oleh karena itu, tidak ada keterangan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang ridho Kecuali hanya berupa pujian kepada orang-orang yang ridho Dan pujian tersebut hanya mengisyaratkan sunnah dan tidak wajib Kalau yang wajibnya adalah berupa perintah untuk bersikap ridho Dan ancaman azab bagi yang tidak ridho Baru itu wajib dan tidak ada ancaman azab bagi orang yang tidak ridho. Adapun sebuah riwayat yang masyhur sering kita dengar diungkapkan oleh ustaz, mubalik, dai, kiai yang kurang hati-hati dalam menyampaikannya. Termasuk riwayat yang saya akan kemukakan ini katanya Nabi SAW menyatakan "Malam yasbir ala bala'i walam yarla bi qada'i rabban siwaya. Siapa orang yang tidak sabar atas musibah dariku dan tidak ridho kepada ketetapanku silakan dia mencari Rob selain aku. Pernah dengar riwayat itu? Jawab atau pernah dengar? Yang pernah pernah, yang belum belum. Yang belum berarti jarang ngaji. Yang pernah rajin ngaji tapi sembarangan ngaji. Nggak ada yang benar. Asar ini riwayatnya menyatakan malam yasbir ala balai. Siapa orang yang tidak sabar terhadap musibah atau ujian dariku? walam yarda biqadai dan tidak sabar kepada takdirku falyattakhidh rabban siwaya maka silakan dia mencari Tuhan selain aku ini asar ini asar Israiliyat bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 171 Hada asarun Israel, laisa laisa yasihu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah asar Israeliat, Bukan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan. Walaupun isinya benar enggak? Isinya benar enggak bahwa siapa yang tidak sabar terhadap musibahku dan tidak ridho kepada ketetapanku, silakan dia mencari Rob yang lain selain aku. Itu isinya benar apa salah? Salah, walaupun bagus. Karena kalau ini dianggap benar berarti ridho kepada takdir Allah itu wajib hukumnya. Padahal yang benar adalah sunnah. Kepada takdir Allah bukan ridho yang wajib itu, tapi apa? Sabar, ya. Sabar. Inilah jenis ridha yang kedua. Jadi ridha kepada takdir Allah. Ridha terhadap musibah dari Allah. Jenis ridha yang pertama, ridha kepada syariat Allah. Ha. Dua-duanya adalah ridha yang harus kita miliki. Yang ketiga, ini tidak boleh. Dimiliki ridha yang ketiga ini buruk. Apakah yang ketiga ini ar-ridha bil manhiyat kal kufri wal fusuq wal isyan? Ridha kepada apa yang Allah larang. Ridha terhadap larangan-larangan Allah seperti kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Kita nggak boleh ridha kepada kekafiran. Kita nggak boleh ridha kepada kefasikan ataupun kemaksiatan. فالذي عليه أئمة الدين والعلماء المعتبرون أنه لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها وأنها حرام يعاقب عليها kesepakatan seluruh ulama yang mu'tabar bahwa tidak disyariatkan ridha kepada keburukan atau kepada apa yang Allah larang tidak disyariatkan mencintainya bahkan itu haram. Orang yang memilikinya akan diazab, akan diiqab. Walaupun ya, itu terjadi. Walaupun kekafiran, kefasikan, kemaksiatan itu ditakdirkan enggak oleh Allah? Ya, ditakdirkan. Apa buktinya bahwa semua itu ditakdirkan? Apa buktinya bahwa Allah mentakdirkan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, keperbuatan syirik? Apa buktinya? Buktinya semua itu ada terjadi. Ada enggak kekafiran? Ada kefasikan, kemaksiatan ada. Kalau ada itu pasti takdir Allah, kehendak Allah. Mustahil di alam jagat raya ini terjadi kejadian di luar takdir Allah, di luar kehendak Allah, mustahil. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an banyak ayat di antara surah Al-Hadid 22 dan 23 Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha tidak ada kejadian apapun yang terjadi di muka bumi. Baik yang baik ataupun yang buruk. Termasuk kekafiran seseorang, kemusyrikan seseorang, kefasikan, kemaksiatan seseorang. Itu terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini. Atau yang menimpa diri-diri kalian. Illa fi kitabin. Kecuali semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab. Lahul mahfud min qabli an sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ini sudah kita terangkan Jumat yang lalu ya membahas tentang takdir. Ah, Jumat besok kita lanjut. Lanjut apa sudah selesai tentang takdir? Sudah selesai ya. Hmm. Sudah selesai Jumat besok bab baru. Tapi di BC masih tentang takdir jilid lima ya. Ah, mungkin kurang perhatikan. Kalau oh, itu sudah selesai. Allah menetapkan Allah nggak ridha kepada kekufuran dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat yang ketujuh wala yardha li ibadihil kufra Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya nggak ridha Allah juga dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 205 Wallahu la yuhibbul fasad Dan Allah tidak mencintai al-fasad Al-fasad itu kerusakan perbuatan-perbuatan yang merusak dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan Allah tidak ridha dengan semua yang Allah larang. Makanya dilarang. Kenapa dilarang? Allah nggak ridha. Allah murka, Allah benci kepada perbuatan itu. Makanya Allah larang. Apa yang Allah benci wajib kita benci. Tidak boleh kita ridha terhadap apa yang Allah benci. Ya. Nah, kok bisa Allah tidak ridho kepada sesuatu tapi Allah menghendaki terjadinya sesuatu itu. Makna menghendaki mentakdirkan terjadinya sesuatu. Kok bisa Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak diridhoinya? Ya bisa, kenapa tidak? Manusia juga sering begitu nggak pernah diprotes kok gitu ya. Lalu untuk apa Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukainya? Allah tidak suka kalau manusia melakukan hal-hal tadi, salah satunya ujian. Salah satunya cobaan. Dengan ujian dan cobaan itu amal yang dilakukan oleh manusia jauh lebih berkualitas ya Perlu saya berikan contoh tentang main bola lagi? Janganlah bosan. <laughs> Apapun kalau sesuatu yang diraih melalui ujian, apalagi ujiannya hebat, berat, uh, itu jauh lebih berharga daripada tanpa ujian, tanpa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua, ujian itu cermin dari kadar ketaatan, ketakwaan, ketundukan, kepatuhan manusia itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau larangan dengan perintah apa yang Allah larang dan apa yang tidak Allah larang kalau dibandingkan jauh lebih banyak yang Allah bolehkan ya. Makanan, berapa jenis makanan yang diharamkan? Hanya empat. Pertama apa? Mayit, eh, bangkai, daging babi, terus apa lagi? Sesuatu yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, darah gitu kan? Hanya empat. Coba apa saja yang halalnya? Banyak ayam, kambing, sapi, kebo, onta gitu ya, sayuran, buah-buahan. Sayur buah-buahan aja mungkin puluhan, ratusan atau bahkan mungkin ribuan jenis. Daging dari binatang-binatang boleh dimakan enggak kehitung gitu ya. Jauh lebih banyak yang dibolehkan, yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Nah, yang diharamkan sedikit. Ini coba teruji enggak nih? Kalau menghindari semua yang Allah larang itu barulah ketundukan, ketaatan, ketakwaan dia kepada Allah ter teruji. Apa ada pahala nggak? Ya ada pahala menjauhi hal yang haram ada pahala. Apa arti haram? Kalau dilaksanakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Lawan dari wajib. Kalau wajib mah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan dosa. Berpahala kita. Ada nilai, ada imbalan kelak dari Allah Subhanahu wa Taala Ya menjauhi semuanya itu. Nah, oleh karena itulah maka Salah satu di antara hikmah kenapa Allah menetapkan banyak keburukan para Allah nggak ridho kalau manusia melaksanakan keburukan itu salah satunya sebagai ujian dari mereka. Kebanyakan manusia gagal dalam hal ini. Nenek moyang kita Adam dan Hawa hidup dulu di surga. Bebas melakukan, memakan, mengkonsumsi apapun. Hanya satu larangan, yaitu nggak boleh mendekati satu pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna al zalimin Jangan kamu berdua mendekati ini pohon ini. Allah tidak menyebut pohonnya pohon apa. Nah, hanya satu, tapi hanya satu ini saja sudah tergoda. Karena adanya faktor luar setan salah satunya ya. Setan menyatakan, bahwa hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla dihiasilah pohon yang terlarang yang haram itu dengan istilah yang super indah yang menggiurkan mau enggak aku tunjukkan kepada kamu syajaratil khuldi pohon keabadian. Kalau kamu makan buah pohonnya kamu akan abadi. Wa mulkin yabla dan kekuasaan yang tidak ada akhirnya. Kamu tidak hanya abadi tapi juga berkuasa di surga ini loh. Jadi satu aspek terlarang dihiasi oleh iblis dengan istilah yang indah, yang menggiurkan. Dan tergodalah Adam bukan sekadar mendekati pohon itu tapi bahkan memakan buahnya. Apa yang dijanjikan setan itu gombal. Itu tertipuan, ya. Sebaliknya dari apa yang dijanjikan, kata setan akan abadi dan berkuasa, bahkan justru terusir dari surga karena hari itu. Maka bila Adam dan Hawa hanya dengan satu larangan sudah dilanggar, bagaimana dengan kita dengan banyak larangan di alam dunia ini ya? lebih tergoda lagi, lebih tergiur lagi, ya. Kalau Adam dan Hawa terusir dari surga, kita enggak akan terusir dari dunia ini. Tapi kelak apa yang kita lakukan sekarang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi poin yang ketiga ridho kepada apa yang Allah larang ini haram hukumnya tidak boleh kita ridho kepada kekufuran tidak boleh kita ridho kepada kebidahan, kefasikan, kemaksiatan, terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala larang dari diri kita ya inilah jenis yang ketiga ada beberapa poin lagi tentang ridho tapi nggak bisa kita lanjut sekarang sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis kita sudah menghabiskan waktu hampir satu jam, kurang 20 menit. Sekarang eh, maghrib itu jam 17.45an ya. Kita masih ada waktu kira-kira 23 menit untuk pertanyaan jawab. Sampai di sini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya mau nanya Tad, hampir setiap hari saya sholat fardu di musola tempat kerja saya. Apakah sholat di musola berjamaah sama pahalanya dengan sholat berjamaah di masjid? Apa yang dimaksud dengan musola dalam bahasa kita, bahasa Indonesia atau Sunda, berbeda dengan musola di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musola di zaman Nabi adalah lapangan, tempat sholat id, tempat sholat uh, istisqa dan yang lain-lainnya. Lapangan, tanah lapang. Adapun di kita, musola itu ditujukan kepada sebuah bangunan. Kemudian dipakai sholat lima waktu tapi dipak, tidak dipakai sholat Jumat rata-rata ya. Ada nggak musola yang pakai sholat Jumat? Mungkin ada, tapi umumnya tidak. Terus umumnya kalau masjid statusnya wakaf, tapi kalau musola statusnya milik pribadi. Umumnya begitu. Apakah sholat di musola sama dengan sholat di masjid? Pertama, kalau bangunan yang biasa dipakai sholat tersebut <clears throat> statusnya wakaf diwakafkan oleh pemiliknya ini untuk semua masyarakat untuk sholat di sana maka status dari bangunan itu bukan lagi milik manusia berhenti hak kepemilikannya dari milik manusia menjadi milik Allah disebutlah wakaf apa makna wakaf berhenti jadi benda yang diwakafkan sudah berhenti dari kepemilikan manusia. Dia sudah menjadi milik Allah. Maka tidak boleh untuk diklaim, dijual oleh orang yang mengklaimnya. Tidak boleh lagi. Maka bangunan yang untuk sholat tadi, walaupun hanya sholat lima waktu tapi tidak dipakai sholat Jumat, statusnya itu masjid. Hanya bukan masjid jami' Bukan masjid jami artinya bukan masjid yang dipakai Jumatan. Walaupun tidak dipakai Jumatan itu masjid kalau statusnya wakaf dan oleh pemiliknya diwakafkan untuk kepentingan sholat kaum muslimin di sana. Maka berlakulah seluruh hukum masjid di bangunan itu. Boleh e, disyariatkan tahiyatul masjid di sana tidak boleh umpamanya mencari barang hilang, mengumumkan barang hilang. Tidak boleh juga umpamanya berjual beli di dalam masjid tersebut. Boleh enggak itikaf di sana? Boleh. Walaupun para ulama lebih menganjurkan itikaflah di masjid jami agar kalau pas Jumatan tidak keluar dari masjid itu. Tapi boleh di masjid yang goer jami ya. Nah, adapun kalau bangunan yang dipakai sholat itu hanya dipinjamkan, silakan yang mau sholat silakan sholat. Tapi masih milik pribadi, ya. Yang apabila si pemiliknya nanti membutuhkannya, dia bisa jual. Dia bisa merubah tempat itu jadi toko. Dia bisa merubah tempat itu umpam menjadi fungsi lain atau diruntuhkan. Berhak dan nggak ada orang yang berhak menggugat karena milik pribadi si owner, si pemilik maka musola tadi bukanlah masjid. Karena statusnya bukan wakaf dan bisa dirubah fungsi, bisa dijual, bisa diapa-apakan oleh si pemilik, ya. Maka hukum solat di musola tadi tidak sama dengan hukum solat di masjid. Dan tidak berlaku aturan-aturan untuk masjid. Tidak ada tahiyatul masjid di sana karena itu bukan masjid. Terus mau masuknya mau tangan kanan, eh, mau kaki kanan dulu, kiri dulu nggak masalah karena itu bukan masjid. Nggak ada doa masuk masjid ketika melangkahkan di pintu. Boleh berjual beli di sana, boleh juga mengumumkan barang yang hilang di sana. Karena itu bukan masjid ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya habis operasi mata tidak boleh kena air. Ah, syafakallah ya, semoga Allah cepat menyembuhkan. Juga tidak boleh sujud. Bagaimana caranya saya salat? Salatlah semampunya. Jadi kalau e, berwudu matanya tidak boleh kena air, umpamanya masih diperban ya. Masih diperban, maka cuci bagian yang tidak terperban lalu usapkan kalau nggak madarat usapkan uh, di atas uh, usapkan jari kita yang basah di atas perban yang menutupi mata mata yang habis dioperasi bila itu tidak madarat mana tidak madarat sangat mungkin madarat air yang kita oleskan itu umpam menyerap terus mengenai luka bekas operasi lalu madarat maka kalau demikian lewatlah tidak perlu untuk dibasahi sekalipun diusap. Tapi kalau bisa diusap-usap, kalau diusap itu tidak madarat. Tapi kalau madarat maka lewatlah bagian yang tidak boleh terkena air. Yang lainnya silahkan dicuci, pas bagian yang tidak boleh kena airnya dilewat. Itu tata cara wudhunya. Kedua, nggak boleh ruku, nggak boleh sujud. Maka silakan lakukan apa yang mampu dilakukan di dalam gerakan-gerakan sholat. Kalau berdiri mampu, berdirilah. Kalau rukunya tidak mampu, cukup nunduk sedikit. Atau nungging sedikit. Tanpa eh, apa namanya me membungkukan punggungnya karena itu berbahaya bagi mata. Pas sujudnya silakan duduk dan nunduk sedikit sebatas yang tidak berbahaya bagi mata lalu bangkit lagi. Hindari ruku, hindari sujud. Adapun gerakan-gerakan yang bisa dilakukan seperti berdiri, seperti duduk, maka lakukan. Adapun ruku dan sujudnya yang tidak boleh dilakukan, silakan hindari atau hanya dengan isyarat. Umpah ruku hanya nunduk sedikit, sujud sambil duduk nunduk sedikit ya. Begitu cara sholatnya. Wallahu Saya berdoa agar diberikan pekerjaan lalu ada panggilan kerja dari Timur Tengah. Uluh. Tapi ada syarat untuk mencukur jenggot. Di mana ini mah? Saat-saat tertentu demi keselamatan kerja. Apakah ini jawaban atas doa atau ujian-ujian? Di Timur Tengahnya di mana? Apa di Saudi? Masa di Timur Tengah disyaratkan mencukur jenggot? Kecuali kalau perusahaannya perusahaan yang orang awam. Karena konon ada orang Indonesia yang punya usaha di sana, merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Kalau umpah ini syaratnya, maka cari yang lain. Ini sekedar ujian ya. Dan ini sifatnya tidak darurat. Apakah kalau kita tidak bekerja di sana mati, kelaparan? Tidak. Kita masih tetap hidup, kita masih tetap bisa makan. Ya. Tapi kan itu kebutuhan. Kebutuhan bukanlah halnya darurat. Harus dibedakan antara darurat dengan hajah. Kalau hajah itu kebutuhan. Yang bila kebutuhan itu tidak terpenuhi, kita nggak mati. Itu bukan darurat. Dan hajah bukan alasan untuk melanggar syariat. Bagaimana sikap sunnah dalam memahami takdir takutnya terjatuh kepada Jabriyah atau Qadariyah. Sudah dijelaskan di hari Sab, di hari Jumat ya, sudah empat kali pertemuan tentang takdir. Kalau diulang lagi empat kali pertemuan lagi nanti. Lihat di YouTube aja ya. Bagaimana berkata Orang baik datangnya dari yang baik datang dari Allah dan yang buruk berasal dari saya pribadi dan iblis. Di akhir majlis atau ceramah, apakah termasuk perkataan yang terlarang? Ya, para ustaz sering mengatakan begitu, termasuk saya. Di akhir majlis kalau ada yang benarnya, yang baiknya itu dari Allah. Kalau ada yang salahnya, yang kelirunya, maka itu dari setan dan dari saya pribadi. Dari setan karena dia mengganggu agar saya ngomongnya salah. Dari saya pribadi karena kelemahan dan kelalaian atau kealfaan. Nah, tapi bukankah kesalahan omongan saya selama ceramah yang karena godaan setan, karena kelemahan saya juga itu karena kehendak Allah? Ya, karena kehendak Allah. Tapi adab keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah kebaikan, kebenaran silakan nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adab ya, walaupun siapa yang mentakdirkan terjadinya keburukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi keburukan enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Tidaklah Allah mentakdirkan keburukan bagi manusia kecuali salah satunya itu sebagai hukuman atas kesalahan manusia itu sendiri. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat Aidinas. Telah muncul kerusakan di darat ataupun di lautan karena ulah-ulah tangan manusia. Kerusakan di daratan, di lautan itu takdir Allah apa bukan? Ya takdir Allah. Tapi Allah mentakdirkan tersebut karena apa? Karena hukuman yang Allah berikan atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Makanya tidak boleh dinisbatkan keburukan itu kepada Allah. Adapun kebaikan silakan nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah a'lam bissawab. Bagaimana cara kita bisa ridho terhadap sikap orang lain yang tidak ridho terhadap ketetapan Allah? Misal, orang tua tidak ridho jika anaknya nilainya jelek padahal anaknya sudah berusaha. <laughs> Iya, tidak boleh melegitimasi kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan, dengan alasan takdir. Nggak boleh. Kenapa kamu melakukan perbuatan yang terlalu? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan mencela sesuatu yang Allah telah takdirkan. Nah, itu nggak boleh. Itu artinya melegitimasi kemaksiatan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah kita nggak salah. Jadi sekali lagi tidak boleh berdalil dengan takdir terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Sama sekali tidak boleh, ya. Nah, adapun tadi umpamanya seorang anak nilainya jelek. Orang tuanya marah, tidak ridho, memarahi terus kepada anaknya. Apakah sikap tidak ridhonya orang tua kepada nilai anaknya sama dengan tidak ridhonya dia kepada takdir Allah? Bukan. Tapi orang tua menilai ikhtiar usaha yang dilakukan anaknya kurang maksimal. Tadi dikatakan para si anak sudah berusaha. Sejauh mana usahanya? Apa sudah maksimal apa belum? Atau lebih banyak main-mainnya besok atau beberapa hari lagi ujian main terus, ya? Lalai atau buka komputer, main game atau browsing atau berselancar di dunia maya. Tapi pelajaran nggak pernah dibaca. Pas besoknya mau ujian baru menerapkan sistem SKS. Sistem kebut semalam. Terus saja dipelajari. Ya nggak akan keburu. Dia sudah berusaha tapi usahanya nggak maksimal. Akibatnya nilainya buruk. Nilainya jelek. Lalu orang tua marah, marahnya tidak ridhonya orang tua bukan tidak ridho terhadap hasil ujian tapi tidak ridho terhadap kurangnya ikhtiar yang dilakukan oleh anaknya sehingga hasilnya buruk seperti itu. Mungkin orang tua nggak ridhonya itu ke sana, tidak meridhoi ikhtiar dan usaha yang kurang maksimal yang dilakukan oleh anaknya bukan tidak meridhoi hasil akhir dari ujian tersebut, ya. Allahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Saya menemukan uang di sekitar masjid dan nilai uangnya cukup besar. Dan saya sudah bicara ke DKM masjidnya untuk mengumumkannya. Tidak boleh mengumumkan uang atau barang hilang di masjid, tidak boleh. Dan DKM Mesirnya ngomong kepada saya kalau nggak ada KTP-nya masukkan aja ke kotak amal. Kata DKM-nya, setelah itu saya masukkan ke kotak amal dan beberapa waktu kemudian ada website yang tidak membolehkan hal tersebut. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Terima kasih. Ya, kalau kita menemukan barang berharga atau uang yang cukup besar, di mana saja ya maka titipkan kalau ada titipkan ke bagian yang mengurus hal itu polisi atau kalau di daerah Masjidil Haram atau daerah bandara ada bagian itu lost and found titipkan nanti semua orang yang merasa kehilangan apapun nanti akan datang ke sana ada punya saya enggak kan gitu ya Mungkin orangnya yang akan memilikinya nanti akan datang mencari ya. Itu kalau ada bagian tersebut. Seperti di, dekat masjid udah datang ke DKM-nya, Pak DKM atau Pak Ustad, Pak Imam, ini saya menemukan dompet, banyak isinya, barangkali nanti ada yang mencari, tolong pegang, kalau ada yang mencari berikan. Setelah ditanya dulu buktinya, jangan-jangan semua orang ngaku nanti ya. Nah itu, jangan langsung dimasukkan ke kotak amal untuk diinfakkan, disodakohkan. Karena itu bukan hak kita. Bukan milik kita. Nanti kalau sudah dimasukkan ke kotak amal, datang orang, saya kehilangan uang sekian. Wah, sudah saya masukkan ke kotak amal. Banyak dibongkar deh. Masa dibongkar lagi, ya. Jadi jangan langsung masukkan kotak amal, titipkan ke DKM dengan ini dengan apa namanya catatan nanti kalau ada orang yang mencari tolong diberikan, ya. Bagaimana dengan pihak DKM-nya kalau dia menemukan barang apapun atau uang atau dompet atau HP di dalam masjid? Kan tidak boleh mengumumkan di masjid. Silakan umumkan di luar. Dengan cara di luar bangunan masjid ada mading ada papan pengumuman, silakan umumkan. Telah ditemukan sebuah dompet atas nama si Bagi yang merasa kehilangan hubungi kantor DKM. Bisa begitu. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengumumkan kehilangan tanpa melanggar aturan syariat di dalam masjid ya. Paling seperti itu yang harus dilakukan wallahu alam bishawab. Ya. Cukup sampai di sini, sebentar lagi kita mau masuki sholat maghrib. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok melanjutkan ke kajian kitab Tauhid di masjid mana? al Mutakin di di mana? Di Gasibu. Gedung Sate di gedung sate di gubernuran ya tidak lagi di Gerlong tidak lagi di Alhua tapi di gedung sate ya e, jam 4 ya jangan jangan telat ya jam 4 subhanakallahum bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh